Alhamdulillah. Kita akan bacakan syair daripada Habib Umar bin Segaf. <clears throat> Karena nanti insya Allah Pak Adib Zain kita minta untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Dan nanti dilanjut yang lain. <clears throat> Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تكثرا إلى الغرور تلفتا فالكل يشفق فانيا بل فائتا وإلى متى هذا الركون إلى متى فيما تضجر وتأوت الصباح وفي المساء وبصادق التسليم صح فناؤه فوض هديت يصح منك ولاؤه نفذت أوامره وصح قضاؤه فارح فؤادك من لعل ومن عسى فارح فؤادك من لعل ومن ألا فالاعتراض هناك مفتاح البلاء فاسلك سبيل السالكين إلى العلا فعليك بالثوب الذي لا يبتلى ثوب التقى نعم الكساء نعم الكساء والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau ini tadi yang artinya kurang lebih la tuksiran ilal ghururi talaffutan <clears throat> jangan perbanyak dirimu ini soundnya kok rada berubah nih apa nih? Seneng jeruk ini jangan dibesarkan, yang di luar aja yang besar. Yang di dalam ruangan ini kecilkan. Jangan perbanyak dirimu tertarik dengan dunia yang banyak menipu. Hindarilah karena semuanya akan fana dan akan menghilang. Ini berapa hari ini urusannya urusan dunia ini. Kurang travelnya, tapi malah direzeki malah hilang. Seperti biasa aja soalnya bi ini. siapa sing ning jeru Jangan perbanyak dirimu tertarik dengan dunia yang banyak menipu. Hindarilah karena semuanya akan fana dan akan menghilang. Dalam bukan dimatikan, dikeluarkan sedikit. Pakai travelnya dia sedikit. Tertarik dunia lagi apa tuh? tertarik dengan dunia. Orang yang biasanya kalau tertarik dia akan mengejar. Orang kalau tertarik dia mesti ngoyak. Wong tertarik. Nah, caranya mengejar itu karena tertarik. Kadang itu macam-macam cara ditempuh sama dia. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tertarik. Orang-orang yang tertarik dengan dunia ini dia dengan halal haram mayo kabeh dilakoni piye sing penting saya dapat. Tertarik ini. Jadi jangan engkau tertarik kepada dunia yang banyak menipu. Dunia ini sebetulnya tipuan. Banyak tipuan di dalam dunia ini. Yang tidak menipu di dalam dunia ini sesuatu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menipu. Tapi semua yang mengarah kepada urusan-urusan yang lain Allah itu adalah tipuan. Bagaimana kamu akan hidup nikmat sedangkan kamu nantinya akan mati? Ada orang merasakan nikmat dalam kehidupannya sedangkan nanti dia diakhiri dengan kematian. Contoh begini. Jenengan saya saya janjikan, Mas, kamu saya kasih duit 3 miliar. Istri empat cantik semua. Top. Rumah tidak ada yang memiliki di dunia ini kecuali kamu. Berarti api eh, luar biasa. Tapi besok kamu mati. Kira-kira gitu, gitu. Kira-kira bagaimana? Saya yakin orang itu tidak butuh duit, saya tidak butuh rumah, tidak butuh istri empat. Yang penting saya butuh nanti kalau mati masuk surga. Jelas gitu saya yakinnya begitu. Perasaan saya lah ya. Benar orang. Tak copote mungkin gara-gara sur. sur kuwi jadi suarane jadi ora apik model ini iya. Ngene wae dadi ketok rada apik suarane speaker iki. Piye ora mudeng kok biasane apik iki rada berubah. Harap tak pamer karo Mas Ijo. Speaker ku luwih apik timbang gonmu Mas Ijo. Ngono lho. iya malah, tahu saya rada apik tak buka sithik ben ketok krungu. Ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda itu akan mati, nikmati bojo papat kuwi malam malam empat-empatnya itu siap melayani Anda, tapi besok harus mati. Kira-kira jenengan biye. Kira-kira mbok lakoni rawi, orang mbok lakoni. Semua empat-empat ini minta maaf, minta maaf nyingkir, oh, kabeh nyingkir. Saya tidak butuh kamu, saya besok mau mati. Loh, kan? Kecuali wong ini lah, yang ini orang gini ini siapa? Orang yang ketipu tadi. Dia tahu bahwa dia akan mati, dia tahu dia akan ada akhirat, dia tahu ada ini, dia lupa. Dia lebih mementingkan ini tadi. Allah mati yo ya mati sesuk sing penting papat iki tak layanane sik kabeh lah. ini iya kan ada yang begitu dah. Ah, kita semua terkena. Dunia ini kamu cari sebuahnya apapun yang aneh lagi. Orang-orang tiap hari melek motor gue dunia. Malam-malam tafakur dengan nota. Yang belum bayar, yang sudah bayar, <laughs> yang belum bayar. wih, wiritannya yang belum bayar siapa ah, tulis. Sesok nomor-nomor telepon sudah ditulis sama dia semua mau dihubungi sama dia. Isuk metu golek duit. Malam datang nyamuk karo keluarga gara-gara ora duit. Tiap hari begitu. Terus habis itu dia dapat macam-macam bangun rumah 500 rumah dua bojo papat, ipetangan terus misalnya. ternyata ditinggal mati. Apa rasa nikmatnya? Lu seurung mati wis resok rosok. enam enam enam ini lumayan dong. Mangan sate si rosok. Kalau sate berapa bungkus? lima puluh sunduk ros Rasa. Aja pun eh, ada iya, orang orang kuat. Sate ini kok alat. Badan sing orang diuntung kowe kok sate ini alat. Iya. Itu halal eh, Dahalan ini. sing jenengan sing buatan gadah untu. Lah ngene lho. Wis pun buatan enak, pun buatan rasa penak. Padahal dia punya duit numpuk luar biasa top numpuknya. Baru nasi Arab ngadeng aduh bayang. Walaupun bojone kaya bidadari modal apa tetep ora enak. Aduh bah ngapun niku lha sampun boten sak Arab lungguh kangelan ngadeg kangelan sing mati. Karena hidup ini padahal kalau kita mau lihat hidup itu nikmat itu cuma di tengah-tengah kehidupan itu dah. Habis itu ya cilik orang muda bawa, Mulai balik nganti umur petang puluh maksimal seket. Sudah is beda. Betul mula beda mana satu soalnya mana. Ayo assalamualaikum kan kan ada. ada tangi tidur aku juga rasa melek ya. Lo ya rasa melek satu. Makanya ada cerita karena ini mertua nesu karo mantu. Wah, Habib, saya ini punya mantu geragas. Lah kan geragas piye? Muangane wakeh. Turu terus. Wangil tangine, turu mangan turu mangan ngono to. Lho, mantu jenengan umur pinten? Umur selawe, ya wajar. Lah nek kowe kepengin mantu kuwi turune sithik, mangane sithik golek umur santos. Mangan sak lepek kuwi turah terus. Ya wis ora enak ngono kuwi. Golek tangi terus turu kuwi ora iso turu Jawa, tangi mesti. Oh baru berapa jam melek. Lah nek umur selawe ya turu seger 8 <laughs> jam. Ya wajar Bu, Bu jenengane wates bojo, eh wates mantu nek menom-menom. Nek kepengin ora turun, ora anu terus ya golek sing umur 100. Sidik-sidik melek, sidik-sidik melek ngono ya. Jadi aja ketipu karo dunia, dunia ini nipu. Nipunya apa? Kandani kowe iki ya bakal mati. Dunia mengatakan kowe golek nganti kemeng, ruwet kamu mencari terus, akhirnya kamu tinggalkan. Rumah yang kamu gedung, ya dari dari kamu umur 40 bangun rumah nanti umur swidak. Swidak siji mati. <laughs> Ora ora iso nganggoni omahe. Ini mesake ya menungso iki. Bahlul banget. Lah terus pripun, Beb? Apa tidak boleh punya rumah? Boleh. Buat rumah seakai-akai. Sekian banyak rumah. Tapi rumah itu dimanfaatkan untuk umat. Silahkan. Omah orang pernah ditekani tamu belas. pintu ngancing terus. Omahnya petang terus Kira-kira piye wonge mumet. Bendina buka tutup ngersi itu buka tutup ngersi itu. Orang orang manfaat. Ya ditipu. Hindarilah karena semuanya akan fana dan akan menghilang kabeh iki entek. Enek wong mati sugih bawa guling. Mungkin nek mau pergi dari Solo ke Jakarta itu gara-gara sama gulingnya itu seneng. Guling dibawa kemana-mana. ini guling kecintaanku sayangi ngerangkul. Sampai Jakarta neng hotel gulingnya sing kepet ngono, guling sing kaya ngono ki retek. Di, diambungi. Ada orang yang punya hobi gitu. Lah terus nikmati mati arep nggo guling. Tidak bisa. Guling letak kira bawa gawa apa sing api. tidak ya, bisa dibawa. Mudeng aku lagi bakal mati. Ini merasa lagi sumben. Mesti mati, tidak mungkin mati karena apa? Oh saya tidak mungkin mati, itu konten Orang itu kadang murid, makanya umat Nabi Muhammad ini umat yang paling nyenteng. Umur gor tidak pitung puluh mati, alhamdulillah ngono. Coba nih umurnya kaya umat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini 90 tahun baru sunat. Orang Muhammad? ini. Zaman umat Nabi Ibrahim itu 90 tahun sunnah. 100 tahun, 150 tahun. Subhanallah umat Nabi Muhammad ini cuma sudah betul puluh. Jadi nek umat itu rasuwi-suwi. Ngadepi bojo yang ruwet itu ya ora kesuwen, ruwet itu sudah tahun tinggal lunga, manti Iya, Masya Allah. Jadi rasa bingung ngadepi bojo yang ruwet-ruwet ben harap minggat-minggat oh, masih enak. Golek bojone sing akeh wong wedok akeh kok dadak bingung wedok siji wae mumet kae. Nggih. Dunia ini fana, tinggalke kabeh sing ora penting-penting, tinggalkan semua. Yang penting itu carilah sesuatu yang bisa kita ini saling memikirkan atau menenda apa namanya mencari kehidupan untuk di akhirat. Dunia ini dadekno mazraatul akhirah, mampir ngombe. Wong mampir ora kesuwen. Masih cek dugi mriki pe kula mampir njenengan nggih sepuluh tahun. Orang mampir. Mampir ya paling set. Ya sanyu dong. Nggih, pamit nggih. Lagi mampir. Saya mampir kok. Mau nginep di sini sepuluh tahun ya, Beb. Orang mampir kontrakan sisan bayu mangko. <laughs> Namanya mampir itu kasih kan oh Jawa pinter mampir ngombe. sih bisa menunda Jadi hidup nih, dulu jenengan ya subhanallah. Saya lihat jamaah di tempatnya Gus Dulai Cili-cili. saya kisah model jokok-jokok gede-gede wis golek bojo dhewe-dhewe <laughs> cuman kurang ajar. Dulu pertama ketemu cilik-cilik tak mene-mene. Cepet ini, cepet. Dunia ini tidak usah mbok enteni wis mati dhewe lah ora usah mbok enteni. Sing penting jenengan golek sing pas. Aja golek sesuatu sing ngapusi. Contohnya, wong plesungan nonton TV. Wah, wah, buat di buang bareng wedok wayu ngono. Wah, kapan iki aku dadi bojone? Cekel cek ora iso kanca. Ketipu lagi. Dia kepingin nyekel lagi sapa ngerti awak mulus ini. Cekel. Tek lalu rasa. Tipuan. Dunia pun begitu. Kowe go dipameri itu karo setan iblis iki. Setan iki mameri iki lho nek wong wedok ayu, iki lho nek wong lanang ganteng, iki lho nek duit ngene iki. Di setan kuwi setan mameri. Engko kecolong nafsumu sing mlaku. Cek. Lah, contohnya wong wedok sing kelambine ora cetha. Wong sepeda motor saiki yo ya nganyel gitu lah. Jengkingane ini Loh, lho nek gini ini kan kayak turun gunung dah Lho orang biasa sepeda kan datar ngene iki nak pantas-pantasnya sepeda. Lah sing gawe sepeda motor iki mudeng wong Indonesia seneng goncengan. Jadi digawe ngene. Jadi gonceng ini rangkul ya nganti ngene iki. Paling pinter rangkulan sak donya ki wong Indonesia. Tidak ada duanya. Wes tak delok barat iki ora kalah karo Indonesia. Pai jagar Pai Nemi. Loro sik ngene iki wis kaya donya nempel kaya perangko. <laughs> Ya. Sit ngene iki. Ora enak odan luwe ngene iki. Jadi subhanallah ini tipuan. Terus habis itu maaf-maaf lagi, kelambine iki cekak. Kurang sak meter. Jadi ini buka neng dhuwur. Kowe dah tak merhatike ngono ta, tapi tak perhatikan kok. Kuwi nikmat kok akalmu kuwi piye. Kayak ya tak perhatikan gara-gara kuwi nikmat ngene iki delalah Bang Jo sisan mesti tak pas sing ngono-ngono nek Bang Jo. Anak sing mandek ngene aku yang nek ene. Iki fa bi nikmati rabbika Syukur Syukuran lagi satu kenikmatan yang dari kasih Allah, nikmati setan iki. Wong itu sing ngono dengkin lho. Ketok nene. buka separuh. Mbok bukaan sisan wae dadi aku nonton ku ora ndak ngitip-ngitip ngono. Lah wong wedok itu tipuan, habis ngono kita. kita? tak goling nomor telepon. Nah, mulai nafsu sing mlaku. Katanya Imam Ali, pandangan pertama itu silahkan, pandangan kedua itu haram. Pandangan kedua itu piye, bapak merem terus melek ngono ora? Tak meneleng ngene jadi kan mesti pertama tapi Beb? Nganti telung jam meneleng. <laughs> Padha wae pandangan kedua ki akalmu wis mulai rusak ngono maksudnya. Sewaktu kamu hal astagfirullahaladzim, wes mandek mulai tekan rumah bayangke. Itu pandangan kedua sudah. Wah aku mau ketemu orang wedok Masya Allah. Abang. Abang apa? Ya suka mburi mau kelihatan pelirit ngono gue? Makanya orang wedok-wedok sing anti-anti ini metu yang nganggo klambi sing sopan. Kasihan matane orang lanang-lanang Mesak mesake. wes desa, orang mungkin iso kecekel keur mbayang ketoke, eh, gurur kuwi. <laughs> Tipu ya gue. Jadi nek delok-delok ngene auzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, kuwi menungsa kok mbok ta'awud lho ini menungsa sing wis dididik setan. Manusia yang sudah dididik setan ini luwih parah timbang setan. Setan ini enten tiang istighfar minggat. Setan enak wong iso Stop astagfirullah. Minggat. Wis ora balik. Menungsa juga, kar istighfaran maksiat. <laughs> balik meneh istighfar mana Ngungkuli setan iki. Naudzubillah. Katanya dikatakan bahwa setan man, man, setan ini kalau manusia kaya laler. Manusia yang pelak Balik lek ngono terus. Jadi hati-hati. Sebab apa sing diparani manusia sing reget. Laler iki senenge karo regetan. Diusir balik meneh, diusir <laughs> balik meneh. Kuwi manusia setan-setan kuwi mau. Wa ilamata mata hadar rukunu ilamata Sampai kapan keterkaitanmu, wahai manusia? Mana kesedihan dan penyesalanmu? Wahai pemuda, engkau menyibukkan dirimu dengan susah payah. Kowe pendino mumet stres, mikiri pasar sepi. Mikiri kok tidak ada yang beli. Iki dukunnya siapa? Anu siapa? Stres ini. Dia tidak tahu bahwa Allah pemberi rezeki. Di dalam di, di dalam uh, Habib Abdullah bin Awil Haddad لا يكثرها همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يسل إليك والذي قسم لك حسين لديك يا حبيب عبد الله diajari karo Habib Abdullah, eh aja mikir sing kowe ora pantes, sing ora iso mikir. Sak mampumu wae. Aja mikir sing abot-abot. Wong desa arep kawin karo artis ini iso jam kesuwen. Golek wong desa padha desa ning padha mangan peceli, ngono Kawin karo artis kuwi kon nukake kitek ngene setengah mati kuwi. Aduh aku di bojo malah ngelorot aku terus tapi eh, lah ya salammu golek wong edan. Eh golek wong sing biasa-biasa sing kitake iki teko teres kuwi, Pak. <laughs> Teko pacar ngene wae bismillah. Sing enak padha padha ayune Malah aku kita malah ketok ilik kaya macan ngono ora cetha. Malah aku pacar mah ayune. Ajib. Sing gratis-gratis sih malah ayu-ayu. <laughs> Arab kepingin kata ayu malah jadi kata elek. Wa ila mata kapan sampai kapan kamu hai pemuda-pemuda ini alladzi li ghairak la yusil ilaik walladzi gusimlak fasilun ladaik Walladhi gusim lak hasilun ladai. Jadi semua yang telah dianu sama Habib Abdul. Habib Abdul mengatakan, Allah ini semua yang sudah bagianmu tidak mungkin lari ke orang lain. Itu pasti. Tidak mungkin meleset pemberian Allah itu tidak mungkin meleset. Pemberian Allah tidak mungkin bisa meleset. Pemberiannya Allah. Dan punya kamu tidak mungkin lari ke orang lain. Itu Allah yang mengatakan. Allah tidak mungkin wis waduh aku ki kok delalah. Mesti niki rezekine nggon kok meleset rono iki piye. Ora pernah meleset, kudu meleset bukan rezeki kamu. Oh mbok pikiri tak wong pikir ana tekmu. Kamu jangan mikir sana berhasil sini berhasil. Ojo mbok pikiri mumet malah mikir ngalor ngidul tok. Pikiran kira-kira kowe iki waras apa ora ngono wae. Paham ya? Jadi mikir itu. Allah telah memberi, memberikan jalan, sinyal kepada kita. Kalau kamu yakin, kalau kamu husnudan kepada Allah, kamu kamu itu merasakan bahwa Allah itu kasih sayang, mempunyai kasih sayang kepadamu. Allah itu maha pemberi, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha memudahkan semua kesulitan. Pasti kamu dapat. Mana indah dhanni abdibi. Aku tergantung sangka hamba terhadap diriku. Nyongkone Allah pelit ya, ya pelit mudah. Pripun Gusti kok kula niki mboten angsal-angsal ya sik pripan-pripun tok entuke. Lau wala wa kaif. Bagaimana ya Allah? Seandainya jika lo ya Allah. Alah, turu wae wong kaya ngene iki kumpul dadi siji ning kotak diobong. Soalnya tidak manfaat kerja wegah kor nyalahke terus. Kerja yang betul, aturan Al-Qur'an dipakai, aturan Rasulullah dipakai, sisanya pasrah. Alladzi li ghairak la yusil ilaik. Delalah nek anak kono payu kini ora payu. Alhamdulillah Gusti. Betul Allah li ghairak la yusil Semua yang bukan punya kamu orang mungkin tekan tokomu, orang mungkin tekan nomahmu, datang yang ke sebelah sana. Nah, gelalah toko kamu rame, ojo kebanggaan banget. Alhamdulillah Gusti, di sini engkau memberi kepada rezeki. Di zaman sahabat Rasul. Dulu itu kalau punya toko, Nek kene satu toko A sudah payu luar biasa. Full sampai duhur itu payu. Cukup untuk kehidupan dia. Dia mengatakan kepada pembeli. Belilah yang di sebelah saya ini. Mesake ket mau isu urung ke payon belas. Kira-kira enek raneng Indonesia apa kayak gini. Ada beb. Ada di. Bukteno Saya yakin ada orang-orang yang kira-kira uripe pas-pasan. Malah bukan orang-orang yang bisnis-bisnis gede. Sing bangsa sing nggon kampung-kampung kuwi sing warunge rokok rong ler, jokok ning gelas. Kuwi <laughs> terus super mikir separo tok ngono tok. Itu malah aja tuku kene tuku kono. Kene wis mau alhamdulillah wis payu rokok rong ler, payu kabeh kono urung payu mesake tuku kono. Kuwi biasane wong-wong sing ora duwe ora duwe iki enek duwe ati kaya ngono. Biasane ngono kuwi. Tapi wallahu alam nek saiki. Zaman Rasulullah dulu gitu. Apa sebabnya? Karena dia tahu ini saudara saya. Ini juga salah satu dari tubuh saya. Dan orang ini tidak ketipu sama dunia. Dia mengatakan aku cukup lagi tak opererono. Jadi aku ki wong termasuk orang-orang yang mencari akhirat. Bukan mencari dunia. Jadi dunia yang dia dapatkan ini gunanya untuk memperkuat kehidupan dia di akhirat. Aja kesel-kesel ngomongnya Habib Umar bin Aja kesel-kesel cah nom-nom. Kowe nyambut gawe yo nyambut to gawe sing apik. Kowe pasrah karo sing kuwasa. Ibadah sing apik. Insyaallah ku Gusti Allah maringi jenengan sedaya niku sing ngono. Ndak boleh kesel-kesel, mikir donya kesel-kesel. Mau apa kesel-kesel? Pikirke ya sakmono. Soalnya dijamin sama Allah sudah dijamin kamu dapat sekian ini sekian. Cuman kita diwajibkan oleh Allah berikhtiar wajib. Ikhtiar itu ibadah. Kullul wujudi muraduhu wasani'ahu wasani'ahu. Semua yang ada adalah kehendak dan ciptaannya. Semua ini atas kehendaknya, kehendaknya Allah. Dan ini semua atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan ini oh, pen, diciptakan sama pencipta ngamuan. Ya Allah saya ini gimana? Engkau tidak adil loh. Iya Bang tinggali lampu-lampu itu. Lampu itu tidak ada yang iri satu dengan yang lain. Enak lampu tak dokok neng WC. Ya orang nesu karo lampu yang didokok kene iki. Jeneng besi, aduh be aku ki mbok kayak ambon-ambon terus ora. Lampunya itu ya alhamdulillah Gusti senajan saya di WC tapi tetap manfaat. Ngono kuwi lampu-lampu. Senajan saya di WC ya ora Manfaat senajan saya ini uang saya orang duit yang penting saya yakin bahwa engkau itu akan memberikan kepadaku kenikmatan-kenikmatan nanti yang tidak kuduga fil akhirah. La in syakartum la azidannakum azidannakum ini ziyadah badan fil akhirah. Kalau ziyadah di dunia itu bukan ziyadah, soalnya tidak ada ziyadah yang diakhiri dengan kematian. Jenengan tak tambahi tapi sesuk mati, berarti ya ora tambah. Namanya tambah itu nanti. Di akhirat itu yang tidak akan mati lah itu surga. Jadi yang alhamdulillah Gusti, senajan kula gending kon sampah-sampah ngono sing penting ah, sehat ngono. Semua tentu Allah dan akan kembali padanya dan maksiat juga yang taat. Sing maksiat sing taat kabeh balik sama Allah. Bukan yang taat kembalinya sama Allah, yang maksiat kembali ini karena setan tidak ya sama Allah. Nanti Allah yang mengatur di akhirat. Iya, dia diatur. Ayo, ikra kitab, mocon kitabmu. Nek wong-wong dikei kitabnya dari tangan kanan dia akan gembira. Alhamdulillah tondo aku selamat. Tapi ini diterima tangan kiri, iya mulai. Hari ini tanggal ini saya berbuat ini, hari ini tanggal ini. Nek perbuatan ini api pengajian ya seenak. Hari ini tanggal ini saya mengikut pengajian di Masjid Riyad, di Masjid Segar, di Masjid Khair, di Masjid ini, di Masjid itu, di tempat Habib ini, Kiai ini, ditulis kafir. Ya. Walaupun di situ dalam kutip tidur. <laughs> Pengajian dalam tanda kutip. Iya. Catatan yang ini renek tanda kutip. Tetap sama Allah Subhanahu Wa Taala catatan ini belah. ngapain Tidur itu ganjaran. Wih, subhanallah. Timbang aku turun neng rumah Ada orang-orang zaman dulu. Itu nih ibadah. Nih lihat ada orang yang mempunyai majelis. Dia bawa bantal, bawa selimut. turun nenggon pengajian wong singan tisu. Lo betul ini. Dia mengatakan daripada saya tidur di rumah tidak dapat rahmat, saya tidur di tempat pengajian bulan saya dapat rahmat. Paham? Maksudnya ini ojo terus kape gue bantal terus saya. Tak siram banyu ya. Loh ini maksudnya ini ada orang-orang tua tertentu yang dia sudah tidak mampu sebetulnya ikut pengajian. Tetapi dia memaksakan diri. Soalnya aku kunik mati neng rumah matiku pedih aku. Aku tak mati neng kono. Senajan aku turun neng kono. Rahmat Allah itu turun di tempat itu lebih banyak daripada turun di rumahku. Bi ilmu. Orang itu sejarangan gue bandel. Aku timbang rahmat turun neng rumahku. Situ neng kene banyak turun. Nah, Gledang. Ya kampleng. Cik menurut Maksudnya. وإلهي وبعلمه ya, eh, ma kana wa huwa Dia yang maha tahu dan maha mendengar. Allah itu mudeng. Allah maha mendengar. Ini jangan kadang dia dialihkan sama orang-orang tertentu. Wahai wong-wong sing sok melu solawatan. Wahai orang-orang yang memikut dikiran. Jangan banter-banter. Allah itu mendengar. Allah itu tidak tuli seperti kalian. Allah itu maha mendengar. Jadi nek wiridan ki aja bener wae. Meneng wae mudeng Allah. Nggih. Mari kita sama-sama berzikir. Kayak mau neng Karanganyar, saya tidak paham. Habis me membaca melantunkan lagu Indonesia Raya, mari kita mengheningkan cipta. Tak mau ngerasa. Maaf bahwa acara tidak usah mengheningkan cipta. Engko ndonga bareng-bareng mengheningkan cipta mau copo. Tidak ada doa dengan mengheningkan cipta ini ora Mari kita menghendingkan jibda. Ada apa ke? Tokoh-tokoh itu menghendingkan jibda. Selesai. Oh, apa sih selesai? Orang mau coba apa kok selesai. Akal lagi loh. Dungo. Jadi saya perintahkan untuk nanti tanggal 17-an itu nih, pergi ke tempat makom-makom gue, para pahlawan, jangan perokai jangan tahlilan. Minimal mau coba fatihah, udah baik. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mulia orang tua mengheningkan cipta mulai selesai ada pahlawan pahlawan ini ya bingung iki genai mak ke aku apa atau ta iki <laughs> kena kene aku ya mesti musine ilaruhi ilaruhi orang ya orang blas mengheningkan cinta itu terus maca donga model apa tapi cek lumayan lah diparani nih bang orang ya cek lumayan <laughs> Cuman saya aku orang butuh kita, dongak ke ilah la ilah Allah itu tidak tuli. Memang Allah tidak tuli sing tuli ki kowe. Kupingmu ki budek makanya tak banterke ben kupingmu bolong ngono lho. Allah ndak tuli, Allah mudeng memang sawu saya. Lah kowe ki nek ngundang bojomu rasa bengok. Bojomu mudeng kowe nek isu ya butuh teh rasa bengok. Bu, bu. Mang damel teh, mudeng kowe tangi mesti dikai teh. Dadak bengok, bu kai teh. Biar mesenang ngono lho. Istri ku nek digonoke mesra, wong lanang ya aja galak-galak karo bojo. Sing mesra sih walaupun dicepake tetap wahai kekasihku, mumpung bojoku renek iki. <laughs> Dek elek. Padahal aku ora pernah ngene iki lak opo ngapusi bojoku ngono kuwi. <laughs> Ya orang ini maksudnya ini cara-cara untuk menghidupkan supaya rumah tangga itu jadi enak. Tolong buatkan saya teh. Kalau dari tanganmu, masya Allah, Padan pahit. Jadi makanya dulah Gus Dulah dia ingin wingi lak takok, kan hadis Nabi itu kan ada yang mengatakan orang itu boleh menipu, di antara yang ditipu itu apa? Bohong, bohong kepada orang yang perang." dia bohong itu boleh orang perang bohong di antara bawa ngomong sing sing rambutnya putih-putih, cet anu ireng ben ketok-ketok nom-nom padahal tuwek-tuwek ngono. Itu itu bohong itu nipu itu. Tapi boleh karena untuk peperangan antara muslim sama non muslim dan membohongi istri. Bohong istri itu memang kesal. <laughs> Pak Adi bisa yang terangke ya. Tapi tidak usah diterangke malah malah mumet. Bucu-bucu malah nesu apa. Jadi katanya bohong itu tadi teh ya. teh pahit. Masya Allah tehnya manisnya luar biasa. Seperti tanganmu manis. Padahal pahit top. Ini bohong Tapi seneng bojo iki dikonoke. Alhamdulillah. Suamiku luar biasa. <laughs> Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, betul Allah maha mendengar, aku ki pengak-pengok nenek, gunanya supaya kuping-kuping sing ora pernah ke anu, dikir isok rungu ganjaran kuping Kuping wis jaluk ganjaran buat orang buat kei. Jadi ganjarannya kuping itu apa? Mendengarkan hal-hal yang baik. Ganjaran Ganjarannya moto meripati nonton dan membaca sesuatu yang baik ini. Jadi orang ini kadang Wah, pengak-pengak Gusti Allah mbok kene budhek kok. Ya. di mayit ditalkini diamuk meneh. Hei, eh, jenazah sing dibacakan talkin, Kueki iki wong mati kok mbok ini. Wong mati iki ora kerungu. Lah ya bener memang sing mati ora kerungu, sing kerungu kowe ta. Berarti kue kita tak Kue kowe ditakoni wong sopo Tuhanmu, Allahu Rabbi. Kowe sing melek kuwi lho, sing melek-melek sing yang dhuwur-dhuwur, sing nyala kayak iki. Jadi ben mudeng kowe iki sakjane wong ning nal kini mayit kuwi ngajari wong sing urip. Mudeng. Angger mbok balik ngono kan enteng to. Nek ora mbok balik, oh tidak boleh. Ini Allah Wong mati udah tak diadani, kowe iki kupingmu jarang rumah adzan. Ngono lho. Dadi ngilingo, wong nek ora krungu adzan blas ki mati kok matine piye? Ngono wae lahir diadani, mati diadani. Lah ya wis ben dodron wong lambe ya lambeku dhewe. Kowe iki kok ngamukan wae ya apa to ah. Aja, mending nek ning kono aku nyanyi dangdutan. Uh, tidak semua laki-laki yang jero kuburan lagi, kuwi aku stres. Dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kowe nek ora sedih ya kebacut terus. Kue malah misuh, ini tidak ada dalilnya. Lah ngawak apa apa toh? Oneng kuburan kok rebut golek dalil. Golek dalil ini lu ngoneng masjid, buka o kitab bareng lah kuwi maca dalil. Ini sekan kuburan rasanya kok dalil sing penting enak ngono kae. Timbang kuburan di enten le, enten wong mati kuburan di kayak ciu. Ada. Wong mendem sing mati wong delalah wonge maaf maaf orangnya mabuk. Bolone iki yo, waduh Mas, kok mati sik to Mas? Alah, ya. Lah, lagi. Saya ya lihat idelalah ya, orang semanggi. Semanggi saya dulu daerah Sanggungan sana rumah saya Sanggungan dulu. Ya. Tak delok iki kena wong khusuk ora Kok ketoke ucapannya tuh sahdu betul. Sekarang dia lah, kan liyo. Kuwi nang kuburan urung dianu disoki sik karo anu. Lah piye coba astagfirullahaladzim. Disoki ciu. Tuku ciu nang bekonang ngono. Astagfirullahaladzim. Saya bilang mas ojo to mas. Walaupun dia itu orang yang tidak baik, no. Sopo ngerti dia ini diampuni sama Allah berkat dungu, malah buat kayak ciyu neng kono. Wah, aku tidak bisa menemani kamu minum lagi. Ini aku titipkan botol ini kepadamu. Ayat, nah aku malah lah tutup ke, aku wis mati malah pakai botol baik, Tutup ke genteng. <laughs> Aduh, Allah ngerti semua kerjaan, semua urusan semua kerjaan kamu, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, semua tahu Allah. Daun-daun yang turun ini dari zaman sebelum Adam sampai kiamat, jumlahi pira Allah ngerti. Sebab Allah yang menciptakan. Iki wis medun pira, iki wis garing pira, iki arep garing pira, Allah mudeng. Kowe kon ngitung kumismu ora iso kok. Kumismu pirang iki itu ngene ngene ora iso. Ngene ngene menurut ilmu kurang lebih ngono. Ilmunya kurang lebih. Gusti Allah ki mudeng. Lah kok jenengan kok bingung karena dhewe. Nggih. Kalau sudah jenengan tuh tahu Allah mudeng lah kok jenengan kok orang mudeng-mudeng. Dikandani kon ngene orang mudeng, kandani kon ngono orang mudeng. Eh, Pak urusan pagi, urusan sore. Allah tuh tidak pernah menuntut kamu besok harus beribadah. Soalnya sesuk ki urip orang mudeng. Kenapa kamu menuntut kepada Allah tentang esok? Ya Allah besok, ya Allah besok. Oh Gusti Allah ora pernah ngurusi kowe bab esok ndi kamu ibadah apa ndak ndak sing penting dina iki lakonono sing paling apik. Jadikan hari ini saat ini adalah saat terakhir kita menghadap kepada Allah di dunia ini. Jadi siap untuk mati, persiapan dalam menghadapi kematian. Wah nek ngono rasane nyekel bojo to, Bib. Lah nyekel bojo nah, itu nyekel bojo iki nggo gawe penake akhirat ngono lho. Jadi bukan orang dianggap itu terus ya sudah begitu lupa ingat sama kematian berarti dikir nyekel tasbih itu nangis ora nyekel bojo barangnya nawa itu nyekel bojo kaya soy kaya para ambiak nyekel bojone kaya para solihin nyekel bojone ngono tok ora iso niat-niat kaya niat tong gantung wae ya Allah Gusti saya memegang istri saya ini sebagaimana para solihin memegang istri-istrinya Al-Fatihah baru ya Wahai istriku, <laughs> nah mulai. Itu juga termasuk wong eling mati. Sing ora eling mati bojone wong liya malah kok. Ah, kuwi. <laughs> Wong edan. Ora eling mati betuba liman. Bifinal karimi anauhu. Sungguh beruntung bagi orang yang kesibukannya berada di tempat Allah. Seneng orang yang sibuk sama Allah itu senengnya luar biasa. Amang tingali orang yang seneng nikmat dalam majelis-majelis itu indah, nikmat di dalam hati. Orang yang tidak betah di dalam majelis, kecuali majelis setan dia. Oh, ini majelis api kok. Orang yang orang betah di dalam majelis yang baik, berarti dia bukan orang baik. Orang yang tidak betah di majelis dangdutan, berarti dia bukan orang jelek. Dia Piye ceritanya? Wong nek kepingin betah, orang yang seneng di dangdutan, wah joget nganti. Memang tinggali. Mereka tuh joget asyik. Sampai pagi tidak capek. Karena dia dia merasakan nikmat dalam majelis setan tadi. Lah wong-wong sing dikiran. La ilaha illallah. Eh, gedek ini. Wah, tidak ada dalilnya. Lu aku asyik kok. Karena nek dalilnya. Dalilnya asyik ya betul. Ya, ya asyik. Dalilnya asyik. Solatun bisa <laughs> gini-gini. Ora apa-apa. Solatun alih lewat orang di aturan. dulu, dulu. Ndak enak. Ngaji pun ya segera rada enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mesem-mesem sithik ngono lho. Hmm, mentel-mentel orang-orang apa. Ahli sunnah wal jamaah iki Story sing nyenengke tenan. Enteng, ada ada senyumnya, ada ada sedihnya. Oh enak. Jadi macam-macam makanan itu dikumpulkan jadi satu. Tinggal bagaimana nanti kita mengambilnya yang mana. Hmm, fana di depannya dengan di sini dikatakan pula serahkan dirimu kepadanya engkau akan mendapatkan petunjuk perjalanan hukum waris uh, hukum warisnya perintah dan keputusannya maka tenangkan dirimu semua ini nanti Allah yang mengatur semuanya tenangkan diri kamu pasrahkan diri kamu kepada Allah la yaqduru dari yakun jangan kamu bingung-bingung jangan kamu sedih-sedih sak mampumu bismillah yang penting ikhtiar terus. Tenteramkan hatimu. Jauhkan dari ucapan barangkali. Seandainya. Barangkali. Saya mengamalkan ini barangkali. Lah. Ya Yakin itu. Rasul yang mengatakan barang siapa yang sholat duha Allah akan membukakan rezeki. Ya sudah sholat atau tidak usah. Barangkali siapa tahu kalau saya sholat duha Allah malah barangkali terus. Yakin, mesti dapat. Dong Rasul tidak pernah ngomong itu. Ya gini lah, orang ini kadang-kadang kepercayaannya itu beda. Wah, saya ini kepingin mimpi Rasulullah kok tidak mimpi-mimpi. Aku lagi bayangkan Rasulullah orang kok kepingin mimpi. Makanya sampai diceritakan seorang wali mengatakan kalau kamu ingin mimpi Rasulullah sebagaimana engkau ingin ya, mimpi Rasulullah, jadikan hati kamu di saat tidur sebagaimana kamu menginginkan dunia gue ini kalau dunia itu sak miliar sesuk ya Allah Gusti, kula ada utang mboten sakit bayar pripun Gusti. mimpinya bayar utang. Mimpinya nanti bayar utang. Karena dia angen-angen kepingin punya duit dan bisa bayar utang. Lah ini mimpi Rasulullah tidak pernah angen-angen. Arab turun angen-angen wong wedok. Mau tidur SMS wong lanang. Mau tidur mikir khoyal wong-wong sing anu. Lah ya zona kecekal. Mau tidur khoyal Barcelona. Mudah-mudahan Barcelona besok menang. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Dungane khusuk nek dungane Barcelona itu apa kowe, Drun? Duit orang itu kabeh orang itu balik. Rada sama-sama. lo bapak mbokmu kuwi Bapak mbokmu kuwi rada lara, pegel-pegel boyoke ora pernah mbok di sing didongake Barcelona. Mudah-mudahan Liverpool. <laughs> aduh aduh, Islam kaya apa? Bukan tidak boleh orang punya kesenangan sepak bola. Boleh. Kita tidak ada yang melarang. Boleh. Cuman jangan berlebihan. Ini kalau sepak bola wani orang rune, Lah coba. Nanti malam Allah akan membagikan malam Lailatul Qadar. Waduh kebablasan Pep aku Pep. Kabeh kebablasan turu. Tapi nih Barcelona mau main. Oh, orang yang kebablasan. Jam beker limo. Nek perlu jam beker nek sing ngambleng teng nang sing siji ngantem bokone teng nang ya mesti melek dan siap makanan komplit kacang sing empuk enek kacang sing rada atos enek enek roti enek kopi komplit untuk nonton bola bersama coba adalah istilahnya makanan komplit untuk tahajud bersama belum beb wah sampai iki senengin ngono to beb Tahajud ya tahajud terus sambok sindir-sindir ke masalah sepak bola. Lo saya ndak nyindir. Sepak bola ki maino tetep no. Saya bukan ah, saya seneng cuma maksud saya pisan-pisan. Nawaitu sholat tahajud bersama tim sukses Barcelona. <laughs> Aja nonton bersama, nonton bersama di gedung ini Barcelona. Oh, Oleh, tolong jam oleh. Orang yang sing bengok syirik iki. Oleh, itu ah ndak ada. Orang malah melu. Oleh, oleh, oleh, oleh. Ini apa? telung jam ini terus tidak beda, tidak syirik. Tapi kalau sudah sholat tuh tidak ada tuntunan itu. Wah, kupingnya campur teletong wedus ini. Tidak ada tuntunan. Seneng hatimu, ojo ngomong barangkali. Barangkali itu jangan dipakai. Dan semoga. <laughs> Dengan saya ini, sholat ini semoga. Orang sah, pasti. Ibadah itu pasti. Tidak mungkin tidak. Allah pasti memberi kepada hambanya yang bertakwa. Allah kalau mengatakan wa may yattaqillaha makhraja, pasti dikasih jalan keluar, pasti. Tidak mungkin tidak. Allah itu tidak ada keraguan bagi Allah. Dan awal dewi mungkin semoga saya datang ke rumah Habib saya ini ketemu Habib saya pakai semoga. Boleh. Tapi ini sholat rasa aku semoga pasti Allah akan mengabulkan sholat kita kalau kita betul-betul sholat dengan aturan syarat dan rukunnya dan kita betul-betul berusaha untuk menjadi khusyuk. Wis rasa mbok pikir nah nek kaya ngono wis jelas Allah pasti. Tadi yang di <laughs> kalangan nyari calonnya dijenengi pasti. Pasti menang kata Pasti menang. Aji tenan kampanyenya. <laughs> Ini mangkarangannya Pak Pariono. Fasluk sabilas salikina ilal ula. Maka jalanilah jalannya orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang hebat-hebat. Bukan mendahului yang tidak hebat. Yang mendahului super hebat. Meluo karo wong-wong. I'rifil haq haq wasluk ma'ahum. Ikut kepada mereka. Di dalam mereka kamu akan tenang, kamu akan senang. Jenengan nih numpak mobil supir ahli. Mobil enak, anyal, api, Asene murup apikmu supir super super super ngerti dalan. Duwe SIM, duwe BPKB ini enak, SIM enak, semua rambu-rambu dia tahu. Kowe kira-kira naik melu bis kuwi apa melu anu orang ngebut, orang ora alon. Ya, tapi sampai orang kalonen banget, orang akan ngebuten banget. Dan kira-kira saya neng jero mobil aman, ayem, iso ngorok malah. Lena lho, wong nunut iki paling penake wong nunut. Makanya wong-wong ini nunut para kiai, nunut <laughs> nunut tok kuwi. Di sini dikatakan fasluk, golek jalan wong-wong sing kaya ngono melu kok. Lah nek mau tahu jalannya mereka itu bagaimana? Yo ya mandek kok di tempat jalan yang nanti dia bakal jalan di dalamnya. Ini misalnya Pak Kiai Adib ini biasanya jalan lewat sini kalau mau ke Masjid Riyad misalnya. Jenengan malah lewat neng, neng talur kono. Lha iya ora ketemu. Dua-dua nganti kemeng. Niki kak Pak Adi kok ndak dateng-dateng ya. <laughs> Aduh. Kowe iki genah ora ke akal, apalah takilun akalmu iki gawa dalane ora ning kono, dalane kene. Makanya orang-orang itu harus mengikuti thariqah ini tadi jalan ini. Mandek kok ning kono kok Pak Adi lewat. Oh, sapa Habis Habib Zahbib aja dodok niku lebih melu mobil ku. Nah, adem lebu mobil aduh. Nah punten nggih Pak Adi kula tak film. Kuwi monggo-monggo wis nunut pamit arep turu. Lah wong apik. Gara-gara rois-rois ini tadi orang-orang yang mendahului kita wong-wong apik orang nesu, turu Dia selamatkan, dia duduk di situ diselamatkan. Tadinya mau ketabrak truk diunggati. Ini turu. Tangi-tangi orang muda ngapa apa Wis tekan gone lho. Alhamdulillah Pak Adik, Masya Allah kok cepet. Iya mau, ya harap ketabrak tapi Alhamdulillah selamat. Masya Allah Pak Adik, ini kagetan. <laughs> Ini lho makanya supirnya nek pinter, mobilnya api, wis ora usah golek mobil anyar, apa nek golek supir anyar. Fa alaika bitaubil ladzi la yubtala. Maka siap siaplah berpakaian dengan sandangan mereka. Pakaian mereka ini apa? Pakaian mereka adalah pakaian-pakaian takwa kepada Allah sebaik-baik pakaian. Makanya saya ini agar takut, tapi kelambi ini kelambi apa? Kelambi takwo. Ah, ya. Dia ada. Walaupun mereknya Nijar. Mereknya apa? Sodrun misalnya. Kelambi merek Sodrun. Loh itu, loh kok ada kelambi Kira-kira ini kelambi takwa, takwa dia. Jadi insya Allah ini tadi sedikit, orang sedikit rodok banyak membahas masalah dunia ini. Saya di sini mengatakan monggo, monggo. Jangan Anda kecil hati. Cari ikhtiar. Yakin Allah masih beri. Sekarang Anda tidak dapat, nanti Anda akan dapat. Anda jangan melihat seorang kiai atau seorang ulama itu di akhir. Lihatlah mereka di awal. Anda nak lihat akhir mungkin Masya Allah. Saya mau beli api ya. Jadi wong alim mau beli api-api. Lah pertama nih apa orang buat tonton. Melaku sikil. Pertama nih yang ngontel. Pertama nih yang sama gitu loh. Karena apa? Mereka sabar, mereka ini itu sampai sampai mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang mereka dapatkan pun juga bukan untuk pribadi mereka, untuk kepentingan umat juga. Itu loh. Jadi jenengan di ngono, niati yang gede yang akeh. Ya Allah Gusti memang pilih kula antuk kajenge kula kawin papan. Lah ya percuma loh. Kok sithik men kawin papat. Kawin papatmu boleh papat kabai papat kene. Gitu nek dongoknya ki Minta rahmat itu. Saya pernah pikir di Mekah dulu. Allah rahmat satu. Habib Hussein Basri. Ya, orangnya lucu. <laughs> itu. Masya Allah masih. Masih dulu dia. Ibunya Habib Muhammad. Muhammad. Dan masih ipar saya. Itu saya waktu itu pertama datang ke Arab Saudi. Fikir-fikir radio bang. Arab makan itu tiketnya utang. Orang Arab nyambut gaya. Sampai ke sana saya diajak umroh dulu, umroh tawaf muter. Waktu umroh muterin dulu aku nangis. Dek ini mesake karo. Terus di situ bisi, kerti aku kini nangis-nangis terangiran didit. <laughs> Akhirnya dia bisi saya. Kowe nek njaluk karo sing kuwasa aja rupiah, njaluk dolar. <laughs> Kowe aja golek rupiah, njaluk dolar ya Allah, saya minta satu miliar dolar, aja sak miliar rupiah Siti. Dia itu gocekannya dia, tetapi di situ dia ingin menggembirakan saya. Di situ juga ingin menggembirakan saya. Maksudnya apa? Kalau kamu itu memancing amal ibadah dengan pancingan yang besar, kamu akan dapat yang besar. Lah kepingin iwak paus sok mancingnya gua wader Iya, Saya ingin, ya Allah berilah kepada saya ikan paus. Kau ini sih dipangan karo paus e. Mancing ini, itu, itu, Alhamdulillah itu paus, paus apa? Paus Paulus, itu sama ini. Ora eh, ndak apa-apa kowe sak ngono entuk paos, ya. Tadi mancing nek arep iwak ah, paos ya anu umpane sing gedhe. Nek arep iwak-iwak sing ya apa wigurame apa apa ya pancingan mager lah apa pejian. Nggih, anune nganggo biting ngono jek ora masalah. Paos anune biting buanter anu. Lah aku wis ikhtiar ta bib sing penting ikhtiar. Lah iya ya, Dun. Ikhtiar iki yo kanggo akal, ora ikhtiar sak karepmu dhewe. Kepingin iwak paos. Mancer cito kadang nganggo dikai berasi dek sego. Lah endo apa malah ketemu wader neh, ketemu ya uripmu wader terus. Lah kepengin minta sama Allah rahmat yang besar, ibadah wakah Salat wakah tahajud wakah duha wakah kape wakah Ya entuk cetol terus ya. Supaya dapat yang besar pancingan sing gede insyaallah. Saya minta Pak Haji bisa untuk memberi nasihat kepada kita. Oke, Abi Muhammad biasa. Biasa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi amma ba'du Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف اعملوا اعمل لدنياك كأنك واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أو كما قال في الحديث yang kami hormati guru, guru kami Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Sikap Habib Moh, bin Muhammad bin Hussein Habib Syarif dan juga para habaib yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para kiai, para ulama saya diperintah oleh Habib saya untuk memberikan masjid uang eh, mungkin khususnya kepada saya sendiri dan juga mungkin bisa bermanfaat mudah-mudahan ya bisa bermanfaat nanti kalau mungkin didukani Habib nanti <laughs> mudah-mudahan nah, itu pasti bisa bermanfaat amin ya rabbal alamin eh, mengenai masalah dunia itu eh, Rasulullah bersabda Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini saya pernah e, bertanya kepada guru saya di Pondok Al Muayyad dulu namanya Pak Haji Rahmat. Eh, bapaknya ama Ya, bapaknya ama Kemudian beliau menggambarkan bahwa ya mati selamanya itu berarti kan kalau urusan dunia itu tidak harus sekarang dilakukan. Karena apa? Karena kita itu masih hidup selamanya. Jadi besok-besok masih ada kesempatan. Kalau yang sekarang ini adalah yang urusan akhirat yang harus dikerjakan karena besok saya harus sudah mati. Tidak sempat kalau tidak saya kerjakan sekarang. Sementara urusan dunia itu besok saja masih sempat. Kalau saya masih hidup selamanya. Jadi besok saja. Bapak-bapak dan para HPF yang terhormat eh, mengenai apa sebetulnya dunia ini menurut hemat saya juga keterangan dari Mbah Kiai Haji Rahmat itu kalau dilihat dari segi artinya dunia itu artinya yang dekat nah segala kenikmatan yang hanya bisa dinikmati sebentar atau dekat itulah dunia di dunia ini kenikmatan yang bisa kita rasakan itu hanya tiga macam. Satu, makan. Kedua, tidur. Ketiga, maaf ini yang sudah 17 ke atas atau yang sudah bersuami istri. Kenikmatan makan, kenikmatan tidur, kenikmatan itu, itu betul-betul hanya sebentar tak dirasakan makan misalnya. Itu kita bisa menikmati makanan yang enak itu hanya ketika makan itu sudah masuk mulut saja. Sudah lewat dari mulut habis, tidak ada rasanya sudah. Maka dikatakan kenikmatan makan adalah dekat, nah, dikatakan duniawi. Sehingga kalau diterapkan pada hadis tadi, untuk makan enak besok saja, tidak usah sekarang. Karena sekarang ini urusannya ngaji, sholat. Kalau makan enak besok-besok saja tidak usah sekarang. Karena besok besok saya masih hidup. Kemudian <clears throat> tidur. <clears throat> Kenikmatan tidur itu bisa kita rasakan ya menjelang tidur itu dapat pada waktu ngeliang-ngeliang itu saja. Itu paling-paling tidak ada lima menit setelah kita betul-betul tidur, kita akan tidak akan merasakan apa tidur di kasur, apa di tembok, ada ya sudah. Jadi rasanya kenikmatan tidur itu ya menjelang tidur itu saja. Maka sebentar sekali. Lalu kenikmatan itu tadi berhubungan suami istri ya hanya beberapa detik setelah itu hilang lagi emas paling isinya nah, itulah urusan duniawi kalau masalah kenikmatan masalah menjadi pangkat atau apa itu itu hanya perantara ingin menjadi maaf ini menjadi presiden ingin menjadi gubernur wah rasanya kelihatannya itu tadi menipu fata morgana saja nanti kalau sudah betul-betul jadi itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, malah isinya rekoso. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal hayatu dunya laibun Walahun. Kehidupan dunia itu hanya laibun, bermain, Walahun dan lelahan. Main-main saja. Bahasa Indonesia biasa di, e, diungkapkan sebagai panggung sandiwara. Ya panggung sandiwara itu kan hanya main semua. Di panggung itu yang sudah diatur oleh sutradara, ada yang disuruh menjadi tukang e, tukang bakso, ada yang disuruh menjadi lurah, ada yang disuruh menjadi tukang sapu, ada yang yang diplot itu masing-masing bertugas mesti oleh sandi oleh oleh e, eh, sutradaranya dia sudah dibekali. Kalau dia memang di, disuruh menjadi tukang bakso di panggung itu, mesti oleh si sutradaranya dia diberi peralatan untuk tuh, jual bakso. Kalau orang itu disuruh untuk menjadi lurah, maka oleh sutradaranya dia disiapkan rumah dan sebagainya oleh si sutradara itu untuk kedudukan sebagai lurah. Kalau seorang itu ditugasi untuk menjadi tukang sapu di e, kelurahan itu, maka dia akan diberi oleh si sutradara itu sapu dan peralatan-peralatan yang lain oleh si sutradara, bukan e, bukan orangnya itu sendiri yang mencari-cari. Nah, begitu juga lah gambaran dunia ini. Jadi masing-masing kita hidup di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Yang menjadi pedagang kain, yang menjadi bupati, yang menjadi itu sudah semuanya sudah dijatah oleh Allah. Sekian, sekian, sekian sudah dijatah. Dan tidak lebih hanya sekedar untuk sangu ketika dia bertugas selama dia hidup di dunia tadi. Nah, kalau sama-sama, misalnya satu jadi tukang bakso tadi, yang satu juga jadi tukang bakso, tapi memang dalam jalan ceritanya itu tukang bakso ini apa oleh jalan ceritanya yang di plot oleh si sutradara itu tukang bakso ini akhirnya berhasil baik, akhirnya nanti akan di dalam panggungnya nanti akan diatur oleh sutradara bahwa tukang bakso yang ini nanti oh kue tuku oh. yang yang mau membeli ini juga diberi uang oleh sutradara untuk membeli itu dan memang sudah dia terus suruh memberi ke sini semua yang sini akhirnya memang dibuat untuk tukang bakso yang tidak berhasil misalnya itu semuanya sudah diatur nah kalau kita masing-masing yakin, tahu bahwa semuanya memang sudah diatur oleh Allah, ketika kita misalnya di pasar sama-sama jual kain seperti di Klewer misalnya. Ini kalau yang satunya ramai seperti yang digambarkan oleh Habib saya tadi, satu ramai, satu tidak ramai. Ini yang mengalami jualannya ramai atau tidak ramai ini sebetulnya wong sudah diatur semua oleh Allah, ya terima. Wong ini sudah diatur oleh Allah kita. Masa protes? Kalau protes berarti kan tidak percaya kepada apa yang telah diatur oleh Allah. Maka dasar di dalam e, melihat dunia ini kita di dalam Islam sudah diajarkan harus percaya kepada Allah dan kodarnya Allah baik maupun tidak baik itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau sudah mengetahui itu, sudah yakin itu, kok protes ketika dia mengalami peristiwa itu karena kebetulan ditakdir yang tidak baik, kok protes. Nah itu kan e, dikatakan di dalam e, kitab e, eh, Naswa'ikul Ibad yang mensitir isi daripada Eh, suhuf Nabi Musa, suhufnya Nabi Musa yang 10 lembar itu salah satunya mengatakan wa minal ajaib man yu'minu bi qadarillah wa huwa yaghdab. Sungguh ajaib atau termasuk hal yang ajaib adalah orang yang mengaku dirinya sudah percaya kepada takdir Allah tapi melihat kenyataan yang ada kok dia protes marah itu itu katanya percaya kok marah melihat keadaan berarti itu sesuatu yang ajaib ya. seharusnya kalau dia percaya kepada Allah apapun yang terjadi yang kita alami hadirin yang berbahagia dan yang paling penting diantara itu semua adalah seringkali kita menuntut rezeki atau pahala dari Allah kalau di dunia ini adalah merupakan panggung sandiwara, maka bayarannya anak-anak panggung tadi setelah panggungnya bubar baru dibayar oleh Allah. Jadi bukan ketika di panggung itu dia mendapat bayaran. Kalau kebetulan di panggung itu dia mendapatkan rezeki dan sebagainya itu hanya sekedar untuk sanggup ketika dia menjadi lakon di panggung itu. Bayarannya sudah diteken, kamu nanti bayarannya sekian sekian setelah panggungnya bubar di akhirat maksudnya begitu. Nah, seringkali kita ini membayangkan bayaran kita itu ya yang di panggung itu. Ini ini menjadi salah. Sehingga stres memikir itu. Karena bukan bagian kita itu. E, jadi jangan memikirkan sesuatu, kata tadi Habib Syekh, yang bukan urusan kamu. Jadi di dunia ini masalah rezeki, masalah apa? Nahnu narzukukum wa nahnu narzukuhum wa iyyaku. Saya kata Allah yang membagi, memberi kamu rezeki dan kepada mereka anak-anak kamu. Allah yang bertanggung jawab, bukan kita yang harus mencari. Namun dalam kenyataan seringkali kita karena salah salah persepsi tadi sehingga ketika kita keluar dari rumah, niat kita dari rumah, ketika ditanya orang juga, kemana? Tadi mencari dunia. Oh, mencari uang, mencari ini, mencari pangkat, mencari ini. Wah, bekerja, bekerja mencari apa? Mencari uang. Uang untuk apa? Ya untuk ini, untuk ini. Urusannya mencari dunia. Coba sekali-kali ditanya, lah kamu sekarang sudah sekarang kamu itu di mana? apa di luar dunia? Eh, kita sekarang ini kan sudah di dunia, lah kok mencari dunia kan lucu juga. Sudah di dunia kok mencari dunia. Inilah sesuatu hal yang seringkali eh, apa yang kita alami itu seringkali salah-salah salah pandang atau bagaimana kalau Habib Muhammad Al-Habsi mengalami salah salah-salah persepsi terhadap apa yang terjadi di hadapan kita dan juga yang terjadi pada diri kita. Itulah maka betul sekali apa Harta Habib Umar siapa kitab itu Umar bin Skaf Asegar bahwa kita jangan terlalu sibuk ngurusi dunia karena dunia itu betul-betul hanya menipu. Ya, tapi sesuatu hal yang lucu ini ini sesuatu yang lucu yang kita alami semua manusia ya. Manusia itu kalau ditarik kamu ditipu itu mau enggak? Mesti jawabannya tidak mau. Akan tetapi seringkali kita ditipu malah seneng, bahkan bayar gelem. Tahu bu, pengen tahu buktinya? Anda melihat TV itu ditipu enggak? alam melihat televisi, melihat film, itu semua tipuan semua. Tapi malah seneng. Jadi ya, seperti tadi, seorang istri atau seorang wanita habis bangun tidur, rambutnya masih dua gaul, mungkin isih neng tatune liler. Tapi bojone wah cantik. Nah. Kan ngapusi wong jane ora ora ayu dionekke ayu. Ini seneng. Dikatakan cantik. Jadi seringkali kita seperti itu. Manusia memang senenge urek gitu. Seringkali saya contohkan manusia itu lucu. Ribut dewe golek golek rekosone dewe nah, Sekarang ini usum puasa ini anak-anak kecil bukan ada yang sudah tua juga di tempat saya itu seneng mercon mercon itu kalau yang di Sumet dantar itu kalau penjeningan Arab tuku mercon milih sing biye ah milih lek sampean Arab tuku mercon mercon kan macam-macam merek sing dodol sing dipilih sing biye Mesti sing dipres sing suarane ning basa wis disumet arep muni kupinge di Lho. Eh. Kalau milih sing bater basa wis arep muni kupinge ora dibumeti. Kan apa gunanya itu? Apus-apus. Nah ini kelucuan-kelucuan yang sering kita alami dan kita lakukan sendiri ini kalau dipikir dari Dewi, dewe. Seringkali seperti itu. Pengennya udian, Boso diudani malah payungan. Loh. Jadi pengen udan. Pengen panas. Boso panas nganggo AC. Nah, macam-macam. Seringkali kita manusia itu ngerepot ke awake dewi seperti itu. Maka kita harus paham bahwa sifat kita itu seperti itu. Maka man arafa nafsah Fakat arafa rabbah. Siapa yang paham terhadap dirinya sendiri, maka dia akan bisa memahami kepada Tuhannya. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ya bisa mengingatkan diri saya sendiri untuk lebih apa e, berkonsentrasi memikirkan tentang kebahagiaan di akhirat dan mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit melepaskan diri untuk menyibukkan diri kita dari urusan-urusan dunia yang jelas-jelas menipu dan hanya main-main seperti itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqdaqamitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا بل أنا بشرى لنا بشرى بشرى لنا لله المنى زال العلا وافضل هنا المنى زال العنا وفل يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا يا نفس طيبي باللقاء المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا بشرى لنا أنجز وعده والبشر إذا لنا بشرى لنا نلمنا زال العنا وفل يا طيبة ماذا لكم بيجي قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد حبيب لنا بشرى لنا بش صلوا على النبي فلله المنازل هو الدار وانجز وعده والبجر لنا بشرى لنا للمنى زلل يا روضة الذي شفي وصايبي والبقي بلادي جبي وضايبي والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة بنا بشرى لنا بشرى لنا والهنا والدهر والبشر أذى يا روضة الهدي شفي وصاحبي والبقي يا روضة الهدي شفي وصاحبي والبقي اكتب لا لا لا جميع لهبي لحبيبنا بشرى لنا بشرى أهلنا المنى زال العنى وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر بشرى لنا المنى زال العنا وفل أنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Insya Allah itu akan merubah kondisi hati kita menjadi semakin cinta kepada para wali min awliyaillah, semakin cinta kepada orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terkadang timbul pertanyaan, kok nggak cintanya langsung ke Allah atau ke Rasulullah, kok harus lewat orang soleh dulu? Ya memang itu batu loncatannya. Kalau sudah bisa cinta sama orang soleh, nanti cinta sama orang soleh ini yang ngajak kita untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada orang soleh itu merupakan perintah daripada Allah dan juga perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqullah wa kunu ma'asadikin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang sadikin. Masa kaki sedikit. Orang-orang yang benar-benar jujur, benar-benar punya kemauan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah daripada Allah. Jadi yang namanya cinta kepada para wali itu memang ajaran Al-Qur'an dan juga ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga pernah mensifatkan gimana ciri-ciri orang pilihan Allah itu gimana? Idza ru'u Kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua kumpul di sini dapat keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan di sini bahwasanya pernah suatu ketika Al Habib Abu Bakar Al Attas beliau datang ke kota Tarim jalan dengan keadaan tanpa menggunakan alas kaki waktu itu. Kemudian beliau pakai gamisnya, kemudian pakai imamah tapi imamahnya tipis. Kenapa? Karena di kota Tarim itu kurang lebih ada ribuan makam wali di sana. Ribuan bahkan puluhan ribu makam wali yang ada di kota itu. Memang kota, kota yang luar biasa. Insya Allah kita bisa ziarah ke sana semuanya. Kemudian datang ke sana, ke rumahnya salah seorang Habib yang ada di sana yaitu Habib Syekh. Kemudian duduk ada di sana, ngobrol, kemudian sempat makan kurma dan minum kopi, ketika waktu itu mau pulang, ditahan. Jangan pulang dulu, tinggal aja dulu di sini. Habibnya tidak mau, tidak, saya masih ada tugas lagi. Saya masih harus ke kota Ainat, ke kota Kosam, dan ke beberapa kota yang lain. Kemudian dia mengatakan, saya ini pergi keliling ke kota-kota itu, itu semuanya karena perintah daripada salah seorang ulama. Yang mana ulamanya itu ada di kota yang lain. Kemudian setelah itu revini pergi. Kemudian ulama yang memerintahkan itu datang ke kota Tarim juga. Ketika ditanya, ulama itu langsung belum sempat tanya langsung ngomong. Abu Bakar Al-Atas datang ke sini ya? Iya benar. Itu aku yang merintahkan dia untuk keliling. Kenapa kok aku merintahkan dia untuk keliling ke kota-kota yang ada di sekitar Yaman Selatan saat itu? Soalnya wayatrahu aman minal waba wal afad wal ahad. Karena aku ingin dia ini orang yang soleh ini itu meletakkan rasa aman, meletakkan kota menjadikan kota yang disinggahi itu selamat daripada segala macam malapetaka. Nanti ada, ada dalilnya juga. Sekarang orang zaman sekarang ini kalau tidak dikasih dalil pada bingung semuanya. Betul apa betul? Semuanya kan harus ada dalilnya kan? akan sampai gede-gede waktu pikir juga harus ada dalilnya sekarang. Saya repot di hidup ini kok, urip ini kok angel ta. Masa orang cuma mau gedek pikir harus nunggu hadisnya dulu. Repot kan kalau gitu. Tapi nanti ini ada dalilnya semuanya yang kita pelajari. Kemudian, gak lama kemudian, nama Habib ini keliling. Terus, di waktu itu, di waktu yang lain setelah itu, ada salah seorang Habib Omar bin Abdurrahman bin Syihab pergi haji. Ketika pergi haji, waktunya mabit di Mina, ternyata di saat itu ada wabah penyakit yang rata-rata semua orang yang haji kena. Dan ketika Habib ini pulang, waktu itu dia perasaannya sudah nggak enak. Ini kok sampai ada wabah penyakit, berarti pasti ada orang yang soleh banget yang meninggal. Pasti ada orang pilihan Allah yang meninggal, kok sampai ada wabah penyakit turun ketika musim haji. Kemudian ketika itu pulang ke kotanya ada di Tarim, kemudian tanya-tanya, ini waktu musim haji kemarin ada yang meninggal nggak? Soalnya aneh, kok sampai di tempat Mabit Mina itu kok ada wabah penyakit? Pasti ada orang pilihan, ada orang wali, ada orang soleh yang meninggal. Ternyata setelah itu ditanyakan, ternyata benar itu Habib Abu Bakar meninggal ada ketika musim haji. Dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan, Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yubdi kulla khairin wa ni'mati. Bihim berkat mereka, para wali-wali Allah, yadfa'ullahul balaya. Allah menyingkirkan segala macam bala. Wa yakshifur razaya dan segala macam keruwetan kesusahan disingkirkan oleh Allah wa yubdi khairin wa ni'mati dan Allah menampakkan semua kebaikan dan kenikmatan. Walau lahumu bainal anami ladubdikatil jibalu wal ardu lirtikabil khatiyati. Dan kalau bukan karena mereka yang hidup di alam semesta ini, pasti gunung-gunung dan tanah-tanah itu sudah hancur semuanya karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau bukan karena orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari, sudah hancur bumi ini. Kalau bukan karena ada orang-orang pilihan yang tahajud, ketika yang lainnya tidur, sudah hancur bumi ini. Ketika, kalau bukan karena orang-orang yang berpuasa, dengan menjalani syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, sudah hancur bumi ini. Kenapa? Banyak yang maksiat. Tapi karena masih ada segelintir manusia pilihan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bumi ini itu semua berkat orang-orang yang yang soleh. Dan kayak di dalam Al-Qur'an diceritakan walaula daf'ullahi nasa ba'dhan bi ba'din lafasadatil ardh. Kalau bukan terkadang Allah itu menyingkirkan azab dari sebuah kelompok tapi karena orang lain. Jadi ada sebuah kelompok bermaksiat tapi di tempat tinggalnya itu di sekitar situ masih ada orang soleh pasti sudah hancur semua bumi ini. Kenapa? Karena yang maksiat lebih banyak daripada yang berbuat taat. Akan tetapi Allah itu ketika mau mengadab, dilihat ada orang soleh di situ, dipindahkan adabnya, diberikan ke tempat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Kemudian diceritakan juga bahwasanya ada Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu ketika awal. Ya kita kalau mau tahu orang soleh itu jangan lihat akhirnya. Man fil bidayah suara siddiqan wa man fil nihayah suara zindiqan. Orang itu kalau lihat wali itu dari awalnya perjuangannya dia jadi orang baik. Tapi kalau dia itu lihat wali di akhirnya, cuma lihat keramatnya, nggak lihat perjuangannya, dia jadi orang zindik. Kenapa? Yang dipikirin otaknya cuma keramat dok. Tidak mikir sholatnya gimana. Tidak mikir puasanya gimana. Tidak mikir cari ilmunya seberapa. Yang dipikir gimana caranya cuma dapat keramat. Orang-orang sindik namanya. Ini Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Beliau di awal mulanya, awal bidayahnya. Itu sempat tidur selama tiga tahun ada di tempat yang nggak layak bahkan diibaratkan seperti tempat sampah. Demi untuk meredam hawa nafsunya. Jadi tidur di tempat yang nggak layak, yang tempat itu sampai dikatakan di sini mazhabil tempat sampah. Kemudian kata Habib ini, kemudian kita coba pernah enggak kita berusaha tidur di tempat yang nggak enak demi untuk menahan hawa nafsu kita? Tentunya nggak pernah. Kenapa? Soalnya hawa nafsu kita itu masih lebih kuat daripada gengsi. Hawa nafsu kita lebih kuat daripada jiwa mulia kita. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim juga demikian. Beliau setiap hari jalan dari kotanya kota Inat ke kota tempat gurunya belajar. Saat itu dengan pakaian yang seadanya. Sampai orang-orang saat itu mengatakan. Ini bukan orang soleh nih. Ini tukang kayu. Kenapa? Dari penampilannya yang kumuh. Bahkan pernah ketika beliau berguru kepada Syekh Ma'ruf Bajamal. Itu salah seorang ulama yang ada di kota Syibam ketika berguru ke sana, datang ke tempatnya syekh tersebut, nggak dibukain pintu. Nggak dibuka-buka pintunya sampai 40 hari. Ketika 40 hari baru dibuka pintunya, baru di diperbolehkan untuk jadi muridnya. Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi masa awalnya itu luar biasa. Penuh perjuangan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya sering kita baca. Beliau juga ketika masa mudanya itu fokus untuk belajar. Yang pernah di, ketika malam, di malam hari abahnya datang ke kamarnya, ternyata beliau dilihat masih dalam keadaan terjaga, belum tidur dan saat itu ngumpulkan 12 syarah dari kitab Minhaj untuk mempelajari di sana. Yang pernah-pernah mondok sudah perhatikan Allah. Syarahnya kitab Minhaj itu di Hayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan cara-cara minhaj yang lain itu dikumpulkan 12 kitab dimutolahi bareng dikaji bersama-sama itu awal perjuangannya mana beliau awal ngajar saat itu awal ngajar pertama kali ngajarnya ilmu nahwu kenapa ilmu nahwu saat itu ilmu yang nggak populer ada di Hadramut dengan kalau belajar bahasa Indonesia seneng nggak nggak seneng kan belajar majas hiperbola Majas personifikasi dan lain sebagainya. Kan tidak enak. Ya orang Hadramaut juga gitu. Orang-orang di sana juga belajar ilmu nahu kurang senang. Paling pertama kali ngajar dari muridnya sedikit sampai muridnya banyak. Perjuangan semuanya. Insya Abu Bakar bin Salim juga demikian. Ketika dia awal berjuang, kemudian di akhir beliau sudah menjadi orang yang dikenal. Kemudian ketika orang-orang datang di acara ziarah Nabi Allah Hud, banyak orang mendatangi beliau, jauh Abu Bakar bin Salim, dan rebutan mau salaman. Kemudian dia hanya dia dalam hatinya membaca ayat in huwa illa abdun an amna alaih. Sesungguhnya aku ini sebagai budak yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak punya keunggulan sedikit pun. Jadi ketika orang-orang mengagung-agungkan dia, dia tetap meredam hawa nafsunya supaya tetap timbul sifat tawaduk dalam hatinya. Inilah gimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh itu menjalani kehidupannya. Awal penuh perjuangan dan nanti akhir baru bisa dinikmati hasilnya. Begitu juga kalau kita mau niru salah seorang wali, tiru perjuangannya dulu, tiru gimana awalnya, jangan tiru di akhirnya. Kalau tiru di akhirnya salah kaprah nanti. Tiru perjuangannya dulu awalnya itu merintisnya itu seperti apa? Baru bisa jadi orang yang soleh. Nah, kalau kita sudah bisa meneladani awalnya, insya Allah soro sindikon, Jadi orang yang yang benar, yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau yang dilihat akhirnya, soro sindikon, Jadi orang yang sindik, Orang yang dalam pikirannya tuh ya mistis. Kepingin keramat, kepingin lain sebagainya. Sampai terkadang bisa berbuat sirik-sirik kecil itu semuanya karena zindik-zindik yang semacam itu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat insya Allah.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 Sedangkan tasyahud akhir itu adalah termasuk rukun sholat. Disebut tasyahud karena di dalamnya terdapat bacaan dua kalimat syahadat. Jadi tasyahud itu dari fi'il madi tasyahhada ya tasyahhadu yang berarti bersaksi. Karena di dalam bacaan tahiyat itu ada pembacaan tasyah, pembacaan dua kali syahadat, maka diberi nama tasyahud. Nah, ini kira yang saya ngaji belaghah min zikril juz wa iradatil kul. Napa? Jeneng ini ku jeneng untuk seluruhnya tapi diambilkan dari bagiannya tok Nah, terkadang wak dhewe nggih cek ngarane roti nopo niki? Roti coklat. Apa isine coklat tok? Ya ora janjane. Tasyahud juga demikian karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat dikatakan tasyahud. Walaupun tasyahud itu tidak hanya dua kalimat syahadat. Membaca tasyahud disyaratkan dengan bahasa Arab. Kecuali jika tidak mampu, boleh menerjemahkannya dengan catatan tidak mampunya itu memang karena keterpaksaan. Baru masuk Islam, umpamanya. Kalau tidak mampu goro-goro orang ngaji, orang belajar, boten angsal, menerjemah dengan bahasa Indonesia. Yang ke-14, duduk untuk tasyahud akhir dalam artian pembacaan tasyahud itu harus dilakukan ketika duduk. Apa iso diwaca sadurunge duduk? Nggih saged. Lagi tangi saka sujud durung lenggah mapan pun at-tahiyatu. Nah niku walaupun sak kalimah rong kalimah kok dereng lenggah mapan kok pun at-tahiyatu niku ya ora sah. Kenapa? Karena pembacaan tasyahudnya tidak dilakukan posisi duduk. 15 salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya. Paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah yaitu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على Ibrahim وعلى ala Ibrahim fil إنك innaka Hamidum Majid. Sampai di situ itu yang salawat yang sempurna. Mungkin karena tinggal dua rukun salat niki termasuk ibadah mahdhah, ibadah yang murni untuk Allah. Tapi di situ pun masih diwajibkan kita membaca solawat. Maka para ulama ittifaq bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kata-kata sallu yang merupakan fi'il amar ini wajib kapan wajibnya baca solawat ketika kita salat oh, ngetan. <clears throat> yang ke-16 rukun salat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Dengan paling sedikitnya assalamualaikum. Nah, terus nggih ngapunten niki nggur ngaji fikih nggih ngene iki. Umpamane rampung assalamualaikum warahmatullah kok ngentut salat sah. <laughs> Kenapa? Pun rampung salate. Yang ke-17 tertib atau berurutan. Artinya mengerjakan sholat sesuai urutan di atas. tentikan untuk sholat kok langsung Allahu Akbar ruku. Baruku tangi terus mau coba fatihah. Rambung fatihah langsung ujuk-ujuk sujud memamani. Terus kedah tertib rukun-rukun ingkang wonten tentang sholat niku wajib ditindakakan kan diruntut takbir setelah takdir membaca surah Fatihah ini yang wajib. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, lantas berdiri harus tertib seperti itu. Kenapa kok disyaratkan tertib? Karena ketika Rasulullah sholat seperti itu, sedangkan Rasulullah mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian semua melihat saya salat. Mula hadis niki menunjukkan nopo kita belajar agama niki tidak bisa sekedar dengan teks semata, dengan tulisan semata, kedah wonten gurune. Lah lek salat kon delok niku terus lek sakniki delok sinten lek boten ten nih. Mula kalau kita paksakan selalu dengan teks, dengan tulisan Quran, hadis tanpa ada yang membimbing, maka begitu bahayanya. Kenapa setiap orang akan menafsirkan dan mengartikan yang ia pahami menurut kemampuannya masing-masing, padahal kemampuannya itu belum standar dalam agama. Mula niku kedah wajib gadah guru mugi-mugi kita panggil kali guru-guru ingkang tidak sekedar memberi informasi tentang agama tapi sakit nuntun kita teng lebetipun agomo syukur ngantos sakit mengkomando kita nuntun teng dalan-dalanipun agomo sing saestu nggih niku keyakinan amaliyah dan akhlak-akhlak agama boten sekedar ilmu tentang agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Bab sholat itu nanti insya Allah akan dituntunkan kembali dengan praktek. Ini sementara dengan teori. Oke, praktek itu penting juga. Ya, orang mudeng sholat ini. tahu ini ya, ya ora apa-apa sapa sing orang itu? ke tetap tetep sih sing penting sholat lah sholat atau yuk pengen ya, ya karepmu lah Makanya ini orang dipraktekke engko orang mudeng. Betul Zatan sorry nanti insya Allah kapan kita praktekke dikeke hampir noda gede sithik dilihat bareng-bareng. Corone rukuk, corone sujud, corone taat tahiyah, ditunjukkan. Corone kan? insya Allah kemarin kan dijadikan sujud tidak boleh kepalanya ini sejajar sama bokong. Kadang enak wong sing rada anu dikai bantal limo tek aku males ngene orang sah kan? ya. Caranya di bagaimana nanti akan dipraktekkan masalah nanti yang boleh yang membatalkan yang anu lanjut nanti akan ada. Tapi tetap kudu praktek. Ini orang praktek tetap tidak bisa. Model fikih ini orang dipraktek orang jalan. Harus praktek, harus. Orang dipraktek mau dipraktek keliru apa nih orang dipraktek gambar tok gambar ya yes, lumayan isi iso ketok gambare kadang kalau dipraktekkan tuh lebih nyantol tuh tapi kok sholatmu kok yang ini tuh biar aku nih lo setan sorry nah soalnya setan sorry pas melakteke delalah kebetulan ambene rodok priye gitu. apalagi itu ada kes memang ada kesan-kesan dalam menjalankan tugas ada orang-orang tertentu katanya kalau kamu itu supaya bisa seling diingat orang gayo ya masalah <laughs> iya. Jadi misalnya saya nanti supaya orang itu saya ngaduk sini terus tiba. Oh, Habib saya kan sing tiba lah. Kasih diling-iling tiba nih. Nah, itu ada sesuatu. Memang ada orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu jiwa. Jadi supaya orang itu bisa ketarik sama dia itu dicari sesuatu yang sesuatu itu yang membuat dia selalu mengenangnya. Lah yang mengenangi sing api, aja mengenang sing tiba, mengenang sing anu nggih, yang bagus. Insyaallah kita mau ke lagi sebagai penutup untuk dibagikan al-nasi'u wal-nasi'at. Alhamdulillah. Ya di di anu kan. Mungkin ada yang mau tanya silakan. Lebih baik tanya aja dulu ayo. Ada pertanyaan apa? Ya wong tulung agung ya. Nah, silakan. Yang mau ditanyakan? Wong ngalung kudus iku makin meniki. Kudus cilik tahun biyen rene ngene rene. Ada yang mau ditanyakan? saya anggar kon takok angel. Ada yang dibutuhkan? Butuh, Oh Apa butuh tanya wis Butuh fulus, Beb. <laughs> agar takok angel, agar butuh, ya saya butuh. Ayo takok aja bagus. Pembung ada Pak Adib ada, iya. Di situ aja tidak apa-apa dari situ boleh. Doa kunut. Diterangkan doa kunut itu apa nih terangannya? Oh, arti doa kunut. Ini Pak Adib Zan ini, meke-meke ini. Ya, silakan. Ya. Mau tanya Beb, ini bahkan sholat bahkan doa kunut beb itu di masalah saya itu sudah kira-kira 15 tahun saya di situ tidak ada doa kunut <laughs> tapi saya mencoba untuk doa kunut itu apa mas nak dongo sing ngerti artinya ya nanti saya akan ya. tanyakan yang bilang itu oh dia mengatakan begitu iya beb ya sholat nggak bahasa Indonesia baik nggak <laughs> ngerti artinya loh <laughs> dongo sing ngerti artinya sholat ya, ya. Allah maha besar atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kenapa sisa akal ini menurut saya kadang ya Duh, tadi tadi gini Beb ada teman yang ngasih tahu Mas itu bagus saya senang tapi uh, ada artinya yang mungkin di tengahnya itu ya Allah uh, tinggalkan atau lindungi saya dari dari balak yang mesti jatuh tapi dengan doa ini bisa keluar gitu. gitu. Ya, Alhamdulillah kita rada mudeng misalnya. Iya alhamdulillah. Itu Ini iya, masya Allah nanti masalah bab doa kunut itu artinya nanti biar Pak Adi Jen. Nek diartike kabeh kangelan iya. sesuk wae artinya ya, agak simpel aja tuh. Sesuk wae. Doa arti doa kunut besok. Itu minta hidayah dari Allah nanti insya Allah bisa diterangkan lebih panjang lebih enak. Ya, minta rahmat dari Allah, minta kuku apa hidayah petunjuk dari Allah, mahdina fi man hadait wa afina man afait, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta undungu kape. Lain yang kepingin artinya saya kira sudah banyak yang mengartikan di buku-buku. Ya, cuman mungkin wong kampung jenengan dereng ngertos. Nah, Allah nanti Pak Dirjen mungkin bukan artinya yang kita bahas. Kenapa kok dadak kunut ngono loh. Nah, nanti tambahi sama artinya. Syukur-syukur Pak Dirjen besok bisa tekonek, senengke. Ini kalau tidak saya tunda jawabannya sesuk ke sesuk orang teko. <laughs> Soalnya kangen saya dulu tuh Masya Allah sama Pak Dirjen di rumah sana. Itu tanya jawab di kursi ya Pak Dirjen. Ya. Dia mau ngerokok eh. Pak Dirjen bentul saya gudang garam. Iya. Tanya jawab enak nelan. Saya orang ngerokok eh sedih ini. <laughs> Tapi nikmat orang ngerokok lebih nikmat. Alhamdulillah insya Allah Pak Dirjen bisa bisa menyerangkan masalah kunut. Ya. Ada lagi? Jadi kalau alasannya tadi tidak, dungo nih orang orang ngerti hati ini percuma. Sholat itu nggak bahasa Indonesia. Percuma sholat nih, sholat nggak bahasa Arab barang. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ya tidak bisa dirubah. Ada sesuatu yang bisa boleh kita mau doa dengan bahasa Indonesia boleh kita doa. Tapi ini dalam sholat itu tidak diperbolehkan juga kita mendoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah berilah kepada kami hidayah amin. Ada doa kunut. Makanya kan ciri-ciri NU Ngono. ganggu usoli sholat NU, adzan pindho Jumatane NU, ganggu kunut subuhane NU, wirid bareng amalane NU ngono. Jadi jenengan NU ganggu kunut, ora ganggu kunut berarti udu NU. 15 tahun ora kunutan. Subhanallah. Lah kok iso urip ning nggon kaya ngono aku iso. Aku iso dino yo nak kumpul karo wong kunutan mumet aku. Tapi ya apa-apa sebab orang mudeng ya. Nggih. Ayo pertanyaan lain. Oh nenek, iya silahkan. Baiknya sana satu. Ini sekali ini lagi pertanyaan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uh, kaitannya dengan aktivitas kita yang banyak sekali itu kan kemarin sudah disampaikan eh, sama Habib Muhammad tentang niat. Uh, mohon uh, niatnya itu kan banyak lafaznya. Uh, kalau bisa uh, mohon uh, kami itu diberi uh, aktivitas yang segala kita kerjakan itu uh, niat kita mau niat tapi uh, secara umum sudah termasuk situ. Bahasa hanya secara umum aja misalnya kita niat apa, aktivitas apa setiap uh, kita kerjakan apapun itu uh, niat itu apa yang kita baca. Jadi maksudnya aktivitas opo wae ya, niate siji. Iya. Oh, Jadi Oh gitu. Iya. Iya. Pak Dipjen coba, itu enak banget ini. Eh. Jadi biar caranya aku tak mau aktivitas apa wae niate kursi sidok tapi wis mencakup kabeh. Ya. Nawa itu berbuat baik lillahi ya. taala ya. ngono wae. <laughs> Insyaallah kuwi kabeh kebaikan mlebu. Rajune tak baik. Nawa itu berbuat baik lillahi taala dalam seumur hidup saya. Wes malah eh, Nek lali-lali niat wis entuk ganjaran. <laughs> Tidak, itu istilahnya gini. Iya, terima kasih. Bukan itu, itu diantaranya nek mau. Orang puasa kan kadang ada yang mengamalkan dua niatnya begini. Saya puasa dari awal Ramadan sampai akhir. Pertama. Tapi situ tiap malam tetap niat. Nah, itu sama konden tetap. Tapi pertama itu diniati gitu sih. Wedi nek nganti nek niatku ki sing ketinggalan. Ada yang punya punya punya pendapat seperti itu. Lanjut dengan ini kepingin supaya niatnya ini semua itu nawa itu niat berbuat baik lillahi ta'ala. Nah syukur-syukur disebut saya kepingin sodako, saya kepingin talabul ilim. Nah sodako ini baik, ilim ya baik. Nawa itu niat. Nah terus setelah itu digantung ke niat kita sebagaimana niatnya para solihin yang terdahulu. Makanya orang-orang kita ini kadang kalau niat, nawaina misil manawa. Saya niat seperti yang diniatkan para habaib, para kiai, para ulama dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Wis ini gede, niatnya buareng sing ngapi ngapi. Nggih. Itu solusi jalan pintas untuk mendapatkan niat yang enak betul. awal dhewe itu tidak bisa niat sing pas kadang. Nah karena kita gantungkan kepada salah saleh ini, insya Allah niat kita bisa jadi bisa jadi pas ya Mas ya. Insya Allah niat ingatan mawon. Saya berniat baik kebaikan sebagaimana yang diamalkan orang-orang yang baik insya Allah. Ya saya kira cukup itu enten anu al kelengkeng kuwi orang ketang nyabut nyabut sidik ngono. Gitu. Kanjeng Nabi itu nih, makan tangan biji tiga. Jadi kelengkeng juga <laughs> ini. Entuk siji lho Beb ya bismillah ya, rada papat ini lah. Ya. Silahkan nyabut bebas. <laughs> ya kebetulan kebetulan ada rezeki itu bismillah. Nasinya barang itu kalau anu bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Ya Karim Mari kita niat siam sama-sama Nawaitu Sama ghadil An adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi sanadi Lillahi ta'ala Ya Rabbana Tarafna Bihanna Naktarafna Bihanna وأنتم علينا توبة تغشيل كل حوبة واستل العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب المصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربه عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طس السعب والحمد لله بالمن تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم